Dialah yang lebih tahu apa yang seharusnya manusia perbuat untuk kemanusiaan. Allah yang maha mengetahui segala yang terbaik untuk manusia. Dialah yang lebih berhak untuk memberikan panduan bagaimana seharusnya manusia ini menyikapi kemanusiaan. Bapak Ibu Rahimullah, di antara panduan yang Allah dan Rasulnya ajarkan adalah bahwa setiap anak yang baru lahir dia adalah anak yang suci dan dia lahir dalam keadaan fitrah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak ini jangan sampai anak ini rusak fitrahnya oleh karena itu sang ayah dan sang ibu diberi panduan bagaimana seharusnya dia menjaga anak dan sebaik-baiknya. Dari sejak anak dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia besar, ayah dan ibu punya kewajiban untuk menjaga anak ini. Menjaga jangan sampai fisiknya rusak. Maka dia bekerja keras untuk menghidupkan jiwanya, menghidupkan fisiknya. Menjaga jangan sampai akhlaknya rusak maka dia bekerja keras untuk mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Di antara cara bagaimana menjaga anak yang baru lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengajarkan sebuah panduan penting, yaitu akikah. Subhanallah, inilah sunnah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah dan Rasulnya bagaimana cara kita menjaga anak kita. Begitu anak kita lahir, kita diajarkan agar sang anak dijaga dengan cara sebaik-baiknya. Anak yang baru lahir, dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hendaklah dibantu dan diberi hak-haknya. Allah telah menyiapkan air susu baginya dari sang ibu. Namun kemudian anak juga hendaklah diakekahi. Apa itu akekah? Akekah adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mensyukuri nikmat ini yang sangat luar biasa dari Allah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari Allah daripada nikmat kemanusiaan. Maka ketika anak itu sampai di hari ketujuh, Rasulullah SAW mencontohkan bahwa agar anak ini disembelihin kambing. Kalau anak laki-laki dua kambing, anak perempuan satu kambing. Dan di saat yang sama juga agar rambut sang anak yang dibawa sejak lahir itu dicukur. Lalu kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau timbangan perak. Dan oh. berat timbangan emas itu kemudian disedekahkan disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin. Perhatikan betapa luar biasa Islam mengajarkan bahwa anak yang baru lahir, yang belum bisa berbuat apa-apa, sudah diajarkan bersedekah, diajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam dalam sifat anak ini kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Itulah hakikat akikah. Maka akikah ini adalah merupakan syukur ayah ibu dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Dan akikah ini di antara faedahnya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa anwalatu marhulun bahwa anak ini akan tergadai sampai diakikahi. Imam Ahmad menjelaskan hadis ini bahwa di antara makna tergadai artinya bahwa anak ini kelak tidak bisa memberikan syafaat kepada ayah ibunya sampai anak ini diakikahi maka kita hendaklah sangat memperhatikan terhadap hakikat ini, sunnah ini, sehingga kita bisa mengerti bagaimana seharusnya kita bersyukur selamat Allah dan atas nikmat diberikannya anak. Sungguh, tidak ada agama di dunia ini yang sedahsyat dan sedetil Islam sampai kita diberi panduan sedetil ini sehingga setiap anak kita baru lahir mereka harus melalui proses akikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.